والصلاة والسلام على رسول الله لنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي الحديث وزل مع القرآن أينما زال واقبل الحق ممن جاء به من صغير أو كبير وإن كان بغيضا بعيدا واردد الباطل واردد الباطل على من جاء به من صغير أو كبير وإن كان حبيبا قريبا dalam hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Zul ma'al Qur'an aina mazal irtahil berangkatlah bersama Al-Quran Aina mazal kemanapun berangkatnya itu Al-Quran. Artinya sesuaikanlah langkah kamu, programnya kamu dengan Al-Quran. Jika Al-Quran mengarahkan kamu ke barat, ya ke barat. Jika ke timur, ke timur. Ibarat orang bepergian, ikuti peta yang ada. Kamu akan sampai kepada tujuan. Demikianlah kamu ikuti peta ke surga dengan apa yang telah diisyaratkan, digambarkan, diberikan petunjuk oleh Al-Quranul Karim. Zul ma'al Quran aina mazal. Karena itu siapa orang yang menjadikan Al-Quran ada di hadapannya. Dalam arti Al-Quran sebagai penuntunnya. Al-Quran sebagai pembimbingnya. Al-Quran yang menggeret dia di hadapannya, maka dia akan dituntun untuk sampai ke surga Allah dengan Al-Quran. Man ja'al Al-Quran amamahu, kata Nabi, qadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Quran di hadapannya, Quran akan mengajak dia masuk surga. Tapi sebaliknya, siapa orang yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, dalam arti enggak peduli, dengan ajaran Al-Quranul Karim, larangan justru dilanggar. Perintah justru ditinggalkan maka Al-Quran akan mendorong dia untuk masuk ke neraka Allah. وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَ ظَهْرِهِ saqahu ilan nar. Siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an di belakang punggungnya, maka Al-Qur'an akan mendorong dia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam membaca al quran al Karim yang paling kita fokuskan adalah bukan hanya bacaan bukan hanya makharijul huruf bukan hanya tajwid tetapi juga harus apa isi Al-Qur'an dan kita laksanakan dalam amal perbuatan. Sebagian orang dia hanya fokus hanya pada pada bacaan. Tetapi dia tidak memahami istri isi dan juga mengamalkannya. Itu sama dengan orang membaca surat dari presiden atau dari raja yang isinya ada perintah tetapi dia hanya sekedar membaca dengan gaya puisinya tanpa memahami isinya atau hanya sekedar diulang-ulang tapi tidak memahami isinya. Sehingga tidak ada perubahan. Justru perintah presiden dalam surat itu tidak dilaksanakan atau larangannya tidak ditinggalkan. Maka jelas presiden atau raja akan marah kepada rakyat yang demikian atau bawahan yang demikian. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk di situ. Ada ajaran mana yang halal dan yang wajib yang harus dicari dan dikerjakan. Mana yang haram dan maksiat yang harus ditinggalkan. Kalau hanya sekedar dibaca-baca atau hanya sekedar sibuk dan fokus memperhatikan makharijnya saja, tanpa tadabur, tanpa merenungi dan tanpa pengamalan, maka orang yang demikian mungkin tidak mendapatkan pahala tapi murka dari Allah Subhanahu wa taala. Rubbata lil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Quran sebaliknya Quran melaknat dia. Karena itu Perhatikan baik-baik. Kitabun azalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadakara ulil albab. Itu kitab diturunkan kepada kamu wahai Rasulullah wahai Muhammad mubarakun penuh berkah. Tapi bukan hanya sekedar bacaan, liyadabbaru ayatih untuk supaya merengui dan memahami ayat-ayatnya dan untuk supaya menjadi sadar orang yang mempunyai akal. Nah itu perhatikan baik-baik membaca Al-Qur'an jangan hanya sekedar Yahudu hadran bilang hanya sekedar seperti burung yang dia tadi itu berkicau cacik. Nah, cuek cuek cuek cuek cuek begitu tapi tanpa ada merenungi dan memahami memahami isinya. Afala tadaburun al-Qur'an? Afala tadabbarun al-Qur'an am ala qulubin akfaluha tidakkah mereka tadi itu merenungi bacaan Al-Qur'an atau sebaliknya memang hatinya udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala subhanallah kalau diceritakan bagaimana berita TV itu menceritakan di sana ada peledakan, di situ ada itu, ada krisis. Wuh, dia seksama mendengarkan tetapi jika kalamullah dibacakan, ah, justru dia tidak merenungi malas untuk mendengarkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'anul Karim, istami'u, bukan isma'u, bukan cukup kamu dengarkan. Istami'u, dengarkan dengan saksama dengarkan dengan hati yang hadir wa ansitu jangan ngomong yang lainnya kalau kalamullah tidak ada yang lebih berharga daripadanya wa ansitu diam la'allakum turhamun la'allah bukan roji tapi litahakuk. niscaya kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baik kemudian pesan nabi yang berikutnya gebalil haq terima itu kebenaran miman ja'abihi dari orang yang membawa kebenaran min saghirin au kabir dari anak kecil maupun anak dewa, orang besar wa in kana baghidan baida sekalipun orang yang membawa kebenaran itu adalah orang yang kamu benci orang yang jauh daripada kamu kebenaran harus lebih dikedepankan Jangan yang orang yang kamu benci karena nafsu kamu. Karena kamu nggak cocok. Sak kebenaran-kebenarannya nggak kamu terima. Ditegur sama dia misalnya. Kamu makan dengan tangan kiri, lupa mungkin. Ada orang yang negor. Ustaz, tangan kanan Ustaz. Misal. Anak nggak seneng sama orang itu. Eh, diem mulutnya ente. Mau apa? Tangan-tangan anak sendiri. Jangan. Iqbalil haq. Terima kebenaran itu. Sekalipun yang membawa kebenaran itu orang yang kecil. Sekalipun orang yang besar. Sekalipun orang itu yang tidak kamu senangi. Sekalipun orang yang jauh. Ini orang jauh. Ngingatkan kita. Alhamdulillah. Begitu. Hah? Wardudil batil. Tolak itu kebatilan. Alaman ja'abihi. Hah? daripada orang yang membawa itu kebatilan min saghirin au kabir dari orang kecil maupun orang besar wa in kana habiban qariban sekalipun orang yang kamu cintai dan kerabat orang dekat kamu siapa yang membawa kebatilan baik itu kefahaman baik itu adalah ucapan baik itu adalah perbuatan apapun kebatilan sekalipun dari orang yang tua, sekalipun dari famili kamu, anak kamu, orang tua kamu, saudara kamu, tolak. Artinya begini, kita ini jangan lebih mendahulukan kecintaan kita melebihi daripada hak yang dari Allah dan dari Rasulullah jangan kita kalahkan. Karena kekasih, karena family, walaupun batil, dim dim aja lah. Tolak itu semuanya. Karena orang itu nggak kita senangi, sekalipun dia membawa hak, kita tolak. nggak bisa. Jangan dibiasakan, jangan. Nanti akhirnya kamu begini loh. Nanti akhirnya kamu begitu loh. loh. Gak usah begitu. Hah? Hak lebih kedepankan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Mohon kepada Allah ya Allah tampakkan kepada kami kebenaran. Dan berilah kepada kami untuk bisa mengikuti itu kebenaran dan tampakkan kami kepada kami ya Allah kebatilan serta berilah kepada kami untuk bisa meninggalkan itu kebatilan. Karena ada kebatilan yang nggak tampak ada. Kebatilan terselubung. Mungkin karena keilmuan orang itu sehingga nggak tidak mengetahui atau mungkin yang membawa kebatilan tadi itu dia pandai untuk mengemasnya sehingga terkesan kepada orang ini adalah satu hal yang baik. Karena itu mohon kepada Allah ya Allah yang batil racun ya Allah tampakkan kepada aku sekalipun dalam roti keju supaya aku bisa menghindar daripada racun. Paham ya? Jangan sampai ya Allah aku tertarik dengan roti kejunya tanpa berpikir racun racun racunnya. Itu asum as fiddasami itu. Itu racun dalam makanan yang lezat itu nantinya. Hati-hati. Ah, karena itu kita harus bisa teliti. Ah, kita harus jeli untuk memilah-milah mana yang hak, mana yang batil. Ah, di sini pentingnya bagi kita untuk mencari mitra, teman dalam kehidupan di atas dunia ini. Teman, teman yang eh, sekiranya bisa ngingetkan kamu kalau kamu lupa. Teman yang mengajak kamu semakin meningkat ibadah kepada Allah. Ayo, daripada sholat sendiri, sholat berjamaah. Daripada nganggur, ayo mutola'ah, murojaah. Itu teman yang manfaat. Bukan teman yang justru membuat kamu itu mundur dalam ibadah kepada Allah ah inti baca kitab terus ah, futsal aja ah kamu gini-gini aja terus eh majalah saja teman yang membuat kamu lupa kepada Allah itu bukan teman teman yang membuat kamu mundur dalam kualitas ibadah kamu keilmuan kamu akhlaknya kamu itu bukan teman itu syaitan yang menjelma menjadi manusia yang akan merusak kamu. Wala tuti' man aghfalna an dzikrina. Walam yurid illal hayatad dunia kata Allah. Jangan kamu patuh kepada orang yang aku lupakan daripada mengingat aku kata Allah. Dan ia tidak mengharapkan kecuali hanya kehidupan dunia. Tapi justru kita diperintahkan oleh Allah untuk sabar dengan orang yang berzikir kepada Allah.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 Jangan kamu, karena tertarik dengan urusan dunia, kamu tinggalkan mereka, jangan. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan. Jangan kamu berpaling daripada mereka. Turizu, turidu zinatal hayat di dunia. Karena kamu terkagum dengan dunia, akhirnya kamu jauh daripada orang-orang itu. Jangan yang sabar dengan orang yang berdakwah, dengan orang yang berzikir, dengan orang ahli khair. Sabar kumpul sama mereka, duduk sama mereka. Jangan kamu palingkan pandangan kamu hanya karena kamu ingin kenikmatan di atas dunia. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penting sekali kita mempunyai teman pendamping yang demikian ini. Hah? Lagat azza fi hada zamani musa'idun yu'inu yu'inuka fi majdin wa yanhaka an sufli. Jarang sekali kamu akan mendapatkan orang yang demikian. Gimana caranya untuk mendapatkan teman yang demikian? Perhatikan baik-baik. Jangan kamu senang kepada siapapun atau apapun karena kecocokan diri kamu tapi senanglah karena Allah. Jangan kamu membenci, tidak senang terhadap sesuatu pun atau siapapun karena selera nafsunya kamu. Tapi bencilah karena Allah. Di situ kamu akan mendapatkan teman yang bagus. Tapi kalau hanya karena cocok-cocokan, akhirnya kamu lebih mengedepankan keluarga, suku, organisasi, hanya sekedar mengedepankan itu daripada al-haq, daripada kebenaran. Kalau perlu, kebatilan pun kamu terima, asal dari orang yang sama, asal dari orang yang kamu cocoki tadi itu. Nah, ini adalah malapetaka. Nah, karena itu, ah, hadis ini camkan baik-baik. Saya artikan lagi, ingat-ingat terus, Zul, ma'al Qur'ani aina mazal. Berangkatlah kamu bersama Al-Quran. Kemanapun Al-Quran mengarahkan kamu, ikuti. Wadbalil haq mimman ja'abihi. Dan terimalah kebenaran itu. Dari orang yang membawa kebenaran itu. Min sogirin au kabir. Dari orang yang kecil, lebih muda umurnya dari kamu, au kabir. Atau orang yang besar yang lebih tua daripada kamu. Wa in kana baghidan ba'ida, sekalipun orang itu adalah orang yang kamu benci dan jauh daripada kamu. Wardudil batil dan tolaklah kebatilan itu alaman ja'abihi terhadap orang yang membawa kebatilan itu min saghirin au kabir dari orang yang kecil lebih muda daripada kamu umurnya au kabir atau yang besar lebih tua umurnya daripada kamu wa in kana habiban ghariba sekalipun yang membawa kebatilan itu adalah orang yang kamu cintai dan dekat dengan kamu wallahu a'lam